PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Eh, Tuan Saka, saya mendapat perintah dari Nona Sariti untuk... Uh, untuk apa? Untuk Apakah ada sesuatu yang terjadi dengannya? Uh, tidak, Nona Sariti tidak apa-apa. Um, hanya... Oh, apa? Apa maksudmu telah terjadi sesuatu dengan Intan Pandini? Um, um, benar, Tuan Saka. Intan Pandini pagi-pagi tadi tidak berada di gubuknya. Kami sudah berusaha mencari bersama-sama, tapi tidak juga menemuinya. Ah, lalu di mana Sariti? Nona kami itu masih terus mengadakan pencarian bersama dengan kawan-kawan kami yang lain. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. <laughs> Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak. Prokol. obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur cepat kerjanya, dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Procold memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Procold, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Hei, wanita tua, bagaimana kau bisa yakin dia pergi tidak seorang diri? Jika prajurit-prajurit Karang Sedana menemukannya, untuk apa lagi dibawanya? Bukankah mereka dapat membunuhnya atau memenggal kepalanya di tempat ini juga? Uh, uh, saya kira uh, tidak tertutup kemungkinan adanya pihak lain selain prajurit dari Karang Sedana. Ah, kau hanya mengada-ada saja wanita tua. Sudahlah Bulan. Memang bukan tidak mungkin ada pihak lain yang telah melakukannya pihak lain yang mana lagi, Kakang? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mulas diare datangnya mendadak. Bikin kita bingung nabrak-nabrak stop dengan entro stop entro stop pil stop trap obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare vitaminnya segarkan badan stop trap makanya makan sih makan tapi teliti dong yang kotor-kotor jangan stop stop dengan entro stop Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan Entrostop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita CC Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Ari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. dalam seri ke-58 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Margaret sebagai Intan Pandini, Dedi sebagai pengemis, Novia Mandagi sebagai Nibayan, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Saka Palwaguna menyarankan agar Intan Pandini untuk sementara tinggal saja bersama dengan Sariti di perguruan pengemis tongkat merah. Akan tetapi, gadis yang malang itu tidak bersedia. Dan dengan bekal permata yang dimiliki, ia membeli sebuah gubuk kecil di kota Rupada. Anting Wulan yang mencintai kakangnya secara diam-diam merasa cemburu. Untuk itu, Anting Wulan bertekad untuk menyingkirkan Intan Pandini. akan terjadi pada dirimu, Intan. Oh, ada sekelompok prajurit Karang Sedana yang mengejarmu. Dan mereka sudah mengetahui keberadaanmu di sekitar sini. Oh, karena itu, kau harus meninggalkan tempat ini sekarang juga. Oh, lalu, lalu, di manakah Kakang Saka? Kakang Saka memerintahkan aku agar segera membawamu dari tempat ini. Ayolah Intan, kita segera pergi. Oh, apakah kalian uh, dan juga Sariti tidak bisa mengusir orang-orang jahat itu? Berita tentang kamu yang melarikan diri rupanya sudah sampai pada pimpinan tertinggi Karang Sedana. Untuk itu, mereka banyak mendatangkan prajurit kemari. Kami tidak mungkin akan dapat menahan mereka, Intan. Ayolah. Hmm, baiklah, aku harus pamit dulu pada Nyi Bayan agar uh, agar dia tidak menjadi cemas kehilangan aku besok pagi. Sudahlah, jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang sepele. Nibayan akan segera mengetahui dari Sariti esok pagi. Ayolah. Uh, uh, baiklah, aku mengambil beberapa barang-barangku dulu. Cepatlah Intan, kita tidak mempunyai banyak waktu. I iya, aku hanya mengambil dua potong pakaianku Wulan. Uh, sebentar. Ayolah Intan, pakaian nanti bisa kau dapatkan di tempat persembunyian yang baru. Iya, ini aku sudah siap Wulan. Ayolah, ayolah kita berangkat Ulan. Ayo. Hati-hati. Aku khawatir mereka akan melihatmu. Ayo, lewat samping kiri. Oh, kenapakah Kakang Saka tidak datang bersamamu, Ulan? Kakang Saka sedang berusaha menahan sebagian rombongan orang-orang jahat yang mengejarmu. Ayo. Ayo, cepat sedikit, Intan. Baiklah, Wulan. sebaliknya. kau gendong saja Intan agar kita dapat jalan lebih cepat. <clears throat> tapi aku kau jangan mengeluarkan suara. Pejamkan matamu. Aku akan berlari cepat. Anting Wulan yang segera harus mengejar waktu kembali ke penginapannya menggendong Intan Pandini dan kemudian melesat cepat dengan Aji Kidang mamprungnya. Ilmu lari cepat dari padepokan Gua Larang. Hati-hati Wulan, aku takut sekali. Diamlah kau. Sebentar lagi kau akan sampai di tempatmu yang baru. Tidak beberapa lama, anting Wulan telah tiba di tempat yang ditujunya sebuah rumah kayu yang besar, akan tetapi keadaannya rusak parah. Nah, kita sudah sampai. Turunlah. Oh, di manakah kita ini, Wulan? Suasana di sini gelap sekali. Tidak ada satu rumah pun di sekitar sini. Lalu, di manakah kau akan menyembunyikanku? Ini adalah satu-satunya tempat yang aman. Kita sekarang berada di tengah hutan kecil yang cukup jauh dari kota Rupada. Kukira mereka tidak akan dapat menemukanmu. Iya, tapi di manakah kau akan menyembunyikan kuulan? Itu, di dalam sana. Ah, kau gila? Di dalam tumpukan kayu itu? Ah, sudah, jangan manja. Kau ini sedang dalam keadaan bahaya. Nah, masuklah sana. Ah, ah, lalu, Aku kau biarkan sendiri di dalam sana. Lalu kau ingin ada yang menemanimu? Kakang Saka? Oh, kau, kau. Sudahlah, cepat masuk ke dalam sana. Aku akan segera membantu Kakang Saka yang sedang bertempur menahan para pengejarmu. Ayo, masuklah. Bulan, apakah benar Kakang Saka menyuruhmu untuk membawa dan meninggalkan aku seorang diri di tempat ini? Ah, sudahlah, jangan cerewet. Ayo masuk. Hati-hati. Banyak kayu-kayu tajam di sekitar sini. Ayo. Aku aku takut sendirian di sini, Wulan. Bawalah aku kembali ke kota Rupada. Maaf. Demi keselamatanmu, aku terpaksa membuatmu tidak bisa berjalan. buat dengan kakiku ini? aku, aku tak dapat menggerakkan kakiku lagi. Kau harus tetap berada di tempat ini. Demi kesehatanmu. Jika lapar, kau dapat mengambil makanan yang ada di sampingmu. Nasi dan daging goreng. kulihat dengan jelas. Diamlah, jangan cerewet. Kau akan dibunuh oleh mereka jika mereka sampai mengetahui tempat persembunyianmu ini. Tinggallah baik-baik di sini. penderitaan tiada hentinya menimpa diriku. Jika saja aku dapat berjalan, akan kutinggalkan tempat ini. Kakak Saka, benarkah kau mengendaki aku seperti ini? Benarkah kau hendak menyelamatkan aku dengan cara seperti ini? Kakang Saka. Kakang Saka. Keesokan harinya, Raden Saka Palwaguna tidak berani membangunkan adiknya yang masih tidur di kamar sebelah. Pemuda perkasa murid dari Resi Wanayasa hanya menunggu sampai adiknya Anting Wulan keluar dari kamar. dan beberapa saat kemudian keduanya sudah berada dalam perjalanan menuju ke arah utara ke arah hutan loyang. Kenapa kita berhenti di sini, Kakang? Kita istirahat dulu di sini. Aku sudah merasa lelah. <laughs> Kakang merasa lelah? Iya, Wulan. Bukankah tugas kita kali ini adalah menyelidiki jerangkong hidup itu ke arah utara? Jadi daerah-daerah sekitar sini pun sudah mulai kita awasi. Dan lagi, kita akan memberikan istirahat buat kuda-kuda kita. Ayolah di bulan, kita turun sebentar. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda flu dan pilih. andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. entah sampai kapan kita dapat kembali berkumpul di Kali Cagak dan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain kembali ke Gua Larang, kepada epokan kita yang telah lama membesarkan kita. Ayolah Wulan, turunlah dari kudamu. Duduklah bersama sama aku di sini. Mm, baiklah. Wulan, bagaimana menurutmu? Apakah kita akan dapat menyelesaikan tugas kita dalam waktu enam bulan? <laughs> ya jelas tidak. Kita baru dapat bertemu dan berkumpul dengan guru dan kakang Awo, juga kakang Sitakeling, enam bulan lagi. Dan seandainya kita sudah berhasil mengetahuinya pun, kita baru akan memulai rencana berikutnya, yaitu pembebasan kedua pangeran itu dari tangan jerangkong hidup. <sighs> Sebetulnya sayang sekali, waktu pertemuan kita kembali terlalu lama. Coba kau bayangkan, seandainya saat ini atau beberapa minggu lagi, kita sudah mengetahui letak persembunyiannya. Bukankah kita akan menganggur menunggunya hingga beberapa bulan? Aku rasa tidak akan secepat itu, Kakang. Jerangkong hidup pasti berada di tempat yang tersembunyi. Karena dia memerlukan tempat yang tenang dan aman untuk menurunkan ilmunya pada murid-muridnya dan juga untuk meningkatkan ilmunya sendiri. Iya. Agaknya guru benar. Hingga dia menyediakan waktu selama enam bulan. Kenapa, Kakang? Apakah kau sudah merasa rindu? Sudah ingin bertemu kembali dengan kekasihmu itu? Ah, jika kau memang rindu, temuilah. Aku menunggumu di sini. Oh, tidak. Tidak, Ulan. Uh, ah, uh, eh, hanya, hanya saja... Rasanya kasihan sekali meninggalkan Intan terlalu lama seorang diri di kota Rupada. Mau apa lagi? Memang tugas kita sekian lama. Ah, sudahlah Kakang. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Ah, baiklah, Wulan. Tunggu di Wulan. Lihatlah itu di belakangmu. Ada seseorang yang berkuda cepat menuju kita. Ah, biarkan sajalah. Apa urusannya orang itu dengan kita? Lihat Wulan. Lihat caranya menunggang kuda. Agaknya dia mempunyai satu masalah yang sangat mendesak. Hei, eh, kau lihatlah Wulan. Penunggang kuda itu adalah seorang pengemis. Pastilah dari perguruan tokat merah. Tuhan eh, Tuan Saka, saya mendapat perintah dari Nona Sariti untuk... Eh, untuk apa? Untuk... Apakah ada sesuatu yang terjadi dengannya? Eh, tidak, Nona Sariti tidak apa-apa. Um, hanya... Oh, apa? Apa maksudmu telah terjadi sesuatu dengan Intan Pandini? Um, benar, Tuan Saka. Intan Padini pagi-pagi tadi tidak berada di gubuknya. Kami sudah berusaha mencari bersama-sama, tapi tidak juga menemuinya. Ah, lalu di mana Sariti? Nona kami itu masih terus mengadakan pencarian bersama dengan kawan-kawan kami yang lain. Gila. Peristiwa apa lagi ini? Ah, mungkin anak itu sedang pergi ke pasar atau kemana? Nyibayan yang menjaga Nona Intan mengatakan dengan pasti bahwa Nona Intan tidak mungkin pergi sendiri dia tidak akan berani melakukannya. Setan. Siapa lagi kini yang mengganggu anak itu? Ayo, kita jenguk kembali ke sana, ke kota Rupada. Hiya, hiya! Kau mengganggu tugas kami dengan berita yang kau bawa, Jembel. Hiya, hiya! sembunyikan ke tempat yang cukup jauh. Dan kelak, jika aku mempunyai waktu yang panjang, aku akan membawanya ke ujung timur pulau ini. Dan jika perlu, akan kubawa keluar dari pulau ini. Aku tidak ingin ia mengganggu dan merebut dirimu dariku. Kakang Saka, aku begitu mencintaimu. Gadis yang sedang dirundung cinta dan rindu yang terpendam menunggang kudanya dengan air mata yang berderai di wajahnya. Anting Wulan harus berjuang keras melawan hati kecilnya yang tidak mengizinkan melakukan perbuatan yang tercela itu. Akan tetapi cinta yang besar pada kakangnya mengalahkan segala-galanya. Up! Bibi, apakah yang telah terjadi dengan Intan? Bukankah Bibi yang menjaganya? Uh, uh, uh, uh, iya, memang Bibi yang berjanji akan menjaga Nak Intan. Tapi ke kejadian itu berlangsung pada malam hari setelah Bibi meninggalkannya. Apakah Apakah tidak mungkin Intan pergi seorang diri meninggalkan rumahnya ini? Uh, iya, uh, saya kira tidak, Den. Tidak mungkin Nak Intan seorang diri meninggalkan rumah ini. Lalu apakah kira-kira yang telah terjadi dengan Intan Pandini, Bi? Apakah ada seseorang yang menculiknya? Atau mm, ada hal-hal yang lain? Uh, bibi, uh, uh, Bibi kira... Uh, Bagaimana Kakang? Entahlah Wulan. Belum ada kejelasan mengenai hilangnya Intan. Aneh sekali. Mungkin anak itu merasa kesal karena kita tinggalkan sore kemarin, Kakang. Lalu dia pergi. Oh, iya. Intan merasa kecewa karena aku tinggalkan. Tapi kukira dia tidak mungkin sampai berbuat seperti itu. Uh, iya, Raden. Uh, jika hamba sangat yakin Nak Intan kecewa, tapi dia tidak mungkin pergi dari sini. Pasti ada seseorang yang menculiknya. Ada yang menculiknya? Hei, wanita tua, bagaimana kau bisa yakin dia pergi tidak seorang diri? Jika prajurit-prajurit Karang Sedana menemukannya, untuk apa lagi dibawanya? Bukankah mereka dapat membunuhnya atau memenggal kepalanya di tempat ini juga? Uh, uh, saya kira uh, tidak tertutup kemungkinan adanya pihak lain selain prajurit dari Karang Sedana Ah, kok hanya mengada-ada saja wanita tua. Sudahlah, Wulan, Memang bukan tidak mungkin ada pihak lain yang telah melakukannya. Pihak lain yang mana lagi, Kakang? <sighs> Ingatlah, Kakang. Kita mempunyai tugas yang sangat penting yang harus kita selesaikan. Ingat juga, Wulan. Tugas kita itu tidak terikat oleh tempat yang pasti. Kita mencari. Dan ini, daerah ini pun sudah dapat dikatakan daerah-daerah yang harus kita selidiki. Hmm. Kakang hanya membuang-buang waktu saja. Tidak, Wulan. Kita harus mencari dan menemukan Intan. Kita dapat melakukan tugas yang dibebani Eyang sambil mencari Intan Pandini. Ayolah, Wulan. Kau bantulah aku mencarinya. Aku akan mencoba mencari di sekitar pinggiran barat kota ini. Kau cobalah mencari di bagian timurnya. Kita bertemu lagi malam nanti. Biarlah Kakang Saka memuaskan dirinya untuk mencari gadis itu. Satu saat, dia akan menghentikannya. Dia mempunyai tugas yang lebih penting dari hanya sekedar gadis yang dicintainya. Kasihan sekali kau pandi ini Aku tahu dan mengerti. Kau tidak bersalah. Tapi karena kau mencintai dan dicintai oleh Kakang Saka, maka kau harus jadi seperti ini. Baiklah, kutemui gadis itu. Dan kutambah lagi makanannya untuk beberapa hari lagi. Hia, hia, hia. Loh, Cing Tati, kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol Sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol Sirup Produksi Kalbi Farma Anting Wulan menghentak kudanya berlari ke arah tempat di mana ia menyembunyikan Intan Pandini. Di desa terakhir di pinggiran hutan kecil, ia membeli makanan kering untuk tawanannya. Nah, pendengar sekalian, apakah yang kemudian terjadi pada Intan Pandini? Apakah Anting Wulan berhasil menghalangi cinta dari kakangnya pada gadis itu? Untuk mengetahui jawabannya, dengarkanlah kelanjutan Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.